Tempat kita untuk zikrullah, tempat kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama yang membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti para sahabat dan juga pengikutnya. Yang nomor dua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita dan juga memberi petunjuk kepada kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita tetap istiqamah sampai hari kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala di antara nikmat yang paling besar yang paling besar dan nikmat yang membawa kebahagiaan hidup kita kaum muslimin di dunianya sampai di akhiratnya adalah nikmat ilmu. Ya. Kenapa? Karena semua para utusan Allah Ta'ala. Dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekal utamanya untuk mendakwai umat dari kejahilan menuju kepada ilmu adalah ilmu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang harus kita syukuri. Oleh karena itu kita akan mengkaji dengan waktu yang sangat pendek ini apakah itu hakikat ilmu dan keutamaannya. Maknanya keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i dan orang yang mengamalkannya. Ilmu menurut bahasa adalah sesuatu yang yakin yang tidak bisa diingkari. Maka ini adalah nama ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Husaymin rahimahullah taala di dalam kitabnya yaitu Usulil Ilmi atau Al Ilmu. Jadi ilmu adalah sesuatu yang pasti yang tidak mungkin disalahkan, maka menurut bahasa itu adalah ilmu. Contohnya yaitu bahwasanya sesuatu secara keseluruhan itu lebih besar daripada satuannya. Ini namanya ilmu secara bahasa. Ada ilmu yang kita maksudkan akan kita bahas di sini adalah ilmu yang pasti yakinnya dan juga pasti banyak manfaatnya. Tidak ada madarat sedikit pun. Yaitu ilmu yang dijelaskan oleh para ulama sunnah yaitu ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana itu sebagai rukun iman yang harus kita imani di antaranya kita beriman kepada kitab Allah taala dan juga beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini il, ini adalah hakikat ilmu dan ini adalah kebenaran ilmu oleh karena itu al imam Syafi'i mengatakan bahwasanya selain ilmu selain Al-Qur'an adalah sangat menyibukkan Ilmu selain Al-Quran adalah sangat menyebutkan Kecuali ilmu hadis. Rasulullah SAW dan ilmu fikih. Ya, di Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Memberi mana bahwa hakikat kebenaran ilmu. bahwasanya ilmu yang sejati adalah ilmu Al-Quran. Adalah ilmu hadis Rasulullah SAW dan adalah ilmu fikih. Ilmu fikih namanya memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Rahimahullah ta'ala ulama sunnah. Memberi penjelasan kepada kita semuanya. Al-ilmu Allah ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ashabur Rasulillahi ahlul irfani. Jadi ilmu itu adalah yang diucapkan oleh Allah Ta'ala. Yaitu kalamullah. Yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Disebut para sahabat karena Allah meridai sahabat. Karena Allah telah berbicara masalah tentang sahabat. Sebagaimana Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun al muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa Pendahulu-pendahulu yang pertama dari kalangan para sahabat muhajirin dan juga sahabat ansar dan pengikut mereka Pengikut mereka sampai kapan? Sampai hari kiamat. Pengikut mereka yang setia. Waladzina taba'uhum biiksanin. Maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum waradu'an. Maka Allah meridai mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang hidup bersama Rasulullah SAW muslim. Ya. Hidup pada zaman beliau mereka itu muslim ya dengan syarat pernah berjumpa dengan beliau dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Para sahabat ini adalah orang yang pertama kali setelah beliau orang yang paling baik karena mereka hidup pada zaman turunnya wahyu dan hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila mereka salah turun wahyu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkannya. Kalau benar pun juga ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan para sahabat yang mana kita hendaknya memahami ilmu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin min kamu wajib mengikuti sunnahku katanya beliau dan sunnah para sahabatku yang mana mereka telah mendapatkan petunjuk dan berhak untuk menyampaikan petunjuk ini adalah hakikat ilmu. Demikian juga Al Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya al ilmu manukila minal maksum bahwa ilmu itu yang diambil dari ya orang yang tidak berdosa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ilmu beliau dijelaskan oleh Allah taala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kerjakanlah dan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Ini adalah hakikat ilmu yang mesti manfaatnya. Dan tidak ada madarat sedikit pun. Dan menjadi sebab manusia itu mendapatkan dunia. Dan menjadi sebab orang itu dimasukkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor dua. Bahwa dalil-dalil yang disebutkan tadi. Bahwa ilmu itu adalah qala Allah ta'ala wa kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surat Az-Zumar ayat nomor 9. Maka Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la inna Innama yatadzakkaru ulul albab." Qul katakanlah wahai Nabi, apakah sama hal yastawi alladziina ya'lamun? Apakah sama orang berilmu? Maknanya berilmu tin karena istilah ilmu kalau disebut di dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu Allah. Karena Al-Quran wahyu bukan bicaranya manusia. Dan hadis pun juga wahyu. Karena Allah mengatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bicara dengan hawa nafsu tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Allah mengatakan apakah sama orang berilmu tin dengan orang tidak berilmu tentunya jawabnya tidak sama. <clears throat> Dan juga kita bisa saksikan bahwa orang yang menuntut ilmu din dan diamalkan kehidupannya beda dengan orang kafir. Beda dengan orang munafik. Makanya kaum muslimin wal muslimat Nah, kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Jadi kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala untuk minta tambahan. Kecuali tambahan ilmu. Apa katanya Allah Ta'ala? Wakul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, ya Allah tambahilah aku ini ilmu. Nah, yang dimaksudkan adalah ilmu din. Karena bertambahnya ilmu din, ilmu Al-Quran dan ilmu khatib dengan pemahaman para sahabat, bertambah baiknya diri kita. Karena ilmu itu bagikan cahaya untuk mata kita. Bertambah cahaya, bertambah terang mata kita. Bukan hanya melihat yang dekat, yang jauh pun bisa. Demikian juga hati orang. Hati ini kalau dia mengenal ilmu din bertambah cerah. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang hak untuk kita ambil. Dan mana yang batil untuk kita tinggalkan. Mana yang bermanfaat untuk kita amalkan dan mana yang membahayakan untuk kita jauhi. Makanya tadi saya katakan bahwasanya bekal utama para utusan Allah taala pertama adalah ilmu. Kemudian diamalkan ilmu itu. Itu senjata utama. Karena ilmu, Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, wal ikhwah wal akhwat, ilmu ini tidak membunuh orang. Tetapi membunuh penyakit subhat yang ada pada pikiran orang. Memberi kesempatan untuk berpikir. Nah, makanya dakwah para utusan Allah Ta'ala bukan dakwah dengan kekerasan, dengan perang dulu tidak. Berdakwah dengan membunuh, menggulingkan, demonstrasi tidak. Dakwah dengan ilmu. Sebagaimana kita sendiri kalau kita didakwai, dinasihati dengan ilmu itu lebih senang daripada kita dilakukan kekerasan. Ya. Jadi beliau berhasil di dalam berdakwah atas izin Allah Taala sampai Islam ini menyebar seluruh dunia itu diawali dengan menyampaikan ilmu. Dan karena itu ayat yang pertama kali turun ayat perintah agar beliau menuntut ilmu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surat berikutnya turun berkenaan dengan risalahnya. Beliau diperintahkan untuk berdakwah. Ya, makanya para ulama mengatakan al ulama'u humud du'at. Para ulama itu yang wajib berdakwah. Wa du'atuhumul ulama. Dan para dai hendaknya berilmu. Nah, karena kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mendakwakan ilmu. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manat wa manittabani. Ya. Ini keutamaan ilmu. Jadi kalau kita dinasehati dengan ilmu itu lebih lapang. Memberi kesempatan kita untuk berpikir. Demikian juga kita berdakwah kepada mereka sampaikan ilmu. Apa itu semua dari Al-Qur'an kita sampaikan. Bahkan juga menegur al, menegur manusia tegurlah dengan ilmu. Tegurlah dengan Al-Qur'an, tegurlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditegur dengan pendapat kita. Karena kita punya pendapat, orang lain juga punya pendapat. Makanya Allah mengatakan Fadakir bil Qur'an Ya. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu Nah. Ingatkan mereka itu dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut ancaman Allah taala. Makanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai awalnya sampai akhirnya tidak lepas dari dua pokok yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga kita berdakwah juga begitu. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Salihin yang menyebar seluruh dunia yang manfaatnya banyak sekali bab at-taqwa. Lalu firmannya wa may lalu khatisnya. bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah taala Inna rabbaka labil mirsad. Lalu hadisnya. Begitu para ulama dulu. Kaum muslimin wal muslimat di dalam berdakwah. Kalau kita mendakwakan Al-Quran dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat, insya Allah masyarakat akan baik. Karena baik, baiknya manusia, tenangnya jiwa manusia dengan wahyu Allah Ta'ala. Allah berfirman, Allah Bidikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Zikrullah itu namanya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an isi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, maka akan menjadi tenang hati seorang. Ya. Makanya kalau orang sedih baca Al-Qur'an sampai dia mendapatkan kemenangan sampai mendapatkan ketenangan. Karena itu janji Allah. Tentunya dibaca Al-Quran ini dengan artinya. Kami yakin tidak ada satupun yang hadir di tempat ini bosan atau merasa dirugikan baca Al-Quran. Justru manusia menambah tenang jiwanya dengan baca Al-Quran. Bayangkan bapak dan ibu, kita ketika membaca Al-Quran dengan memahami maknanya lain ketika kita libur tidak membaca Al-Quran. Makanya ta'ahadu, pelihara membaca Al-Quran tidak boleh kita mengatakan lupa, tapi nusi itu kita dilupakan. Keutamaan ilmu, terutama ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah tidak menghendaki umat ini baik kecuali dengan pemahaman Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bersabda, "Mayyuritillahu bihi khairan yufakihu fitin. Siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala baik, khairan. Siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah memahamkan orang itu terhadap agama. Ad-din adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Itu adalah din. Jadi beliau mengatakan, Mayuridillahu bi khairan. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, baik orang itu dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Dan juga memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa menyaksikan tidak ada berita di dalam internet atau koran yang lain yang menunjukkan kejahatannya orang ahli hadis. Tidak ada. Justru muncul kejahatan itu orang yang meninggalkan Al-Quran orang yang sifatnya menolak makna Al-Quran itu. Maka perlu kita bedakan antara orang Islam dengan Islam. Kalau Islam semuanya rahmat, tidak ada Islam yang tidak rahmat. Islam semuanya baik karena Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hati yang sahih. Tapi orang Islam belum tentu baik. Ya, karena ada orang Islam yang tidak mau mempelajari Islamnya. Tentunya tidak sama dengan orang yang mempelajari Islam. Ada lagi orang yang mempelajari Islam tapi tidak mau mengamalkannya. Seperti orang Yahudi. Al-Maghdub yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada orang Islam yang merusak Islam itu sendiri. Nah, mungkin kita semuanya pernah. Yaitu mendengarkan fitnah yang baru muncul. ISIS, Islam State of Iraq and Sham. Ya, khilafah Nah, yang dipelopori oleh yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, namanya saja sudah tidak jelas. Bagaimana mereka menganggap itu khilafah sedangkan kaum muslimin dibunuh? Ya. Maka kita harus hati-hati. Mereka menamakan dirinya muslim. Menamakan dirinya khilafah. Padahal khilafah itu diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa atallahu amanu minkum wa amilu salihat la yastas la yastakhlifannahum fil ya. maka orang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh mereka akan diangkat oleh Allah taala kedudukannya di permukaan bumi. Ya, kita harus hati-hati dalam hal ini. Jadi dibedakan antara Islam dengan orang yang beragama Islam. Karena orang munafik juga mengaku dirinya Muslim. Ya. Orang-orang aklanian yang cuma mendahulukan akalnya juga mengatakan dirinya Muslim. Bahkan juga beliau mengatakan bahwa umat ini berpecah menjadi 70 tiga tariku ummati ala salasin wa sabi'ina firqa kulluhum finnari illa wahidah wahiyal jamaah wa fi riwayat ma ana alaihi yauma wa ashabi. Umatku ini akan berpecah menjadi 73. Beliau mengatakan umatku bukan Islam yang pecah. Umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan semua di neraka kecuali al-jamaah. Satu jamaah saja. Siapa satu jamaah ini dijelaskan dalam riwayat yang lain ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mau mengikuti sunnahku. Yaitu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga sunnah para sahabatnya. Ya. Makanya kita harus menuntut ilmu lewat orang-orang yang istiqomah menyampaikan ilmu. Ya. Dan juga dengan pegangan kitab-kitab yang sifatnya muktabar. Ya, bukan sembarang orang menyampaikan lalu kita dengar walaupun mereka muslim karena orang munafik juga berdalil qala Allah taala wa qala nabi tetapi kita menuntut ilmu dari orang-orang yang betul istiqamah berpegang dengan ilmunya dan mengamalkan ilmu demikian juga Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa ilmu ini adalah ilmu din hakikat ilmu itu adalah ilmu qala Allah taala wa qala nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala disahkan oleh Albani ala wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dirhama wala mata' walakin warrasul ilma faman akhadahu akhadahu hadzin wafirin ketahuilah para nabi para nabi para utusan Allah taala tidak mewariskan kepada umatnya dengan dirham, mata uang emas atau perak. Tidak dan juga tidak mewariskan harta yang banyak, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti mengambil bagian yang banyak. Makanya dia mengatakan al ulama'u. Ulama itu siapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah orang yang mewarisi risalahnya. Utusan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ayu alikhwa. Ilmu yang wajib kita pelajari. Dibedakan antara wajib dengan mubah. Yang wajib itu maknanya jika diamalkan dia mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan siksaan. Berbeda dengan yang mubah. Mubah boleh kita mengamalkan dan boleh kita meninggalkan. Maka ilmu yang wajib kita kaum muslimin mempelajarinya adalah ilmu din. Jadi ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti mengharamkan mempelajari ilmu dunia, bukan begitu. Ya, yang wajib artinya sesuatu yang lazim yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah ilmu din. Mengapa? Karena ilmu din ini menjadi syarat diterimanya amal kita. Kalau kita tidak sholat, kalau kita sholat tidak berilmu, bagaimana kita sholat? Jadi ilmu merupakan imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Artinya sebelum beramal orang harus berilmu dulu. Bukankah orang masuk ke pegawai, masuk ke pabrik ditanya dulu syahadah atau ijazahnya? Ilmu. Orang membangun masjid di diilmui dulu, dirancang dulu, bagaimana pondasinya, berapa luasnya ilmu. Ya. Jadi ilmu din wajib kita pelajari setiap kaum muslimin karena orang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak akan diterima tanpa ilmu. Nah, Allah berfirman ya, di dalam ayatnya yang banyak sekali. Ya, yaitu Allah mengatakan fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun disebutkan di dalam surat An-Nahl 43 bertanyalah engkau bahwa orang yang tidak tahu kepada orang yang punya ilmu ahli dikrit, ahli Quran ahli sunnah jadi kita diperintah untuk bertanya sebelum kita bicara sebelum kita beramal kalau kita tidak tahu makanya al Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qawli wal amal harus diilmui dulu, dimengerti dulu sebelum orang itu bicara dan sebelum orang itu beramal. Dan kalau kita sebelum bicara, sebelum beramal, kita berilmu dulu, nikmat. Karena apabila kita ditanya, mesti bisa menjawab. Karena kita sebelum bicara, kita dasari dengan ilmu. Sebelum kita beramal, kita dasari dengan il ilmu, yaitu ilmu din. Ya. Ini keutamaan ilmu. Jadi menuntut ilmu din hukumnya wajib. Karena orang beribadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan dasar ilmu. Beliau mengatakan, Man amila amalan. Laisa alaihi amruna fawwa ratin. Barang siapa yang beramal. Yang mana tidak ada tuntunan dari kami. Maknanya tuntunan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ditolak. Nah. Jadi bukan masalah urusan ibadah saja yang tidak ada ilmu. Ditolak urusan dunia pun juga begitu. Orang bekerja tanpa ilmu merus, dia merusak bukan membangun. Makanya orang ketika dia menyervis mobil cari orang yang berilmu yang pandai tentang servis dia. Nah, bukan sembarang orang didatangi untuk memperbaiki mobil, tapi dibutuhkan ilmu orang yang ahli di dalam mobil. Maka bagaimana kita kaum muslimin beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa ilmu. Ya. Maka ilmu pertama kali sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita tanpa ilmu. Demikian juga Allah mengatakan Inna sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan pikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan mayal fidhu min qaulin illa lataihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia melainkan dalam catatan. Malaikat rakib dan atid. Ini kita wajib menuntut ilmu syar'i. Ya, karena setiap gerakan kita mulai bangun tidur sampai akan tidur eh, kembali harus pakai ilmu. Masuk masjid kita pakai ilmu. Kaki yang mana dulu? Apa yang kita baca? Keluar dari masjid kita pakai ilmu. Apa yang kita baca? Dan kaki mana dulu? Masuk WC, keluar WC. Karena itu ada dalam catatan malaikat. Bagaimana kita makan, makan apa, dengan tangan yang mana. Ya, pakai ilmu. Dan itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. فَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Siapa yang beramal sebiji sawi berupa kebaikan, maka Allah akan memperlihatkannya. Memperlihatkan apa? Pahalanya. Jadi amal kita akan dinilai baik, duduk kita dinilai baik, tidur kita dinilai baik apabila ada dalilnya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarriyara. Dan barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa kejelekan, yang berupa dosa, yang berupa pelanggaran, maka Allah akan memperlihatkan siksa. Ini menunjukkan setiap kaum muslimin wajib mempelajari ilmu din ya. Karena itu bekal untuk hidup kita. Karena bicara kita akan dicatat. Mendengar kita akan dicatat. Kita melihat apa akan dicatat. Salat kita, siam kita, sodako kita, semuanya harus didasari dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat nomor 19. Demikian juga dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita menuntut ilmu din talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap orang muslim. Nah, faridah, faridah bimana wajib. Ya. Ini pentingnya kita memahami ilmu din dan wajib memperolehnya. Demikian juga disebutkan tadi dalam hadisnya mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fitin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah taala orang itu baik, maka Allah akan memahamkan di dalam agamanya. Bahkan juga beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu eh, manusia man ta'allamal Qur'an Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari membacanya, mempelajari pula, mempelajari pula yaitu maknanya dan juga mengamalkannya. Ya. Khairukum man Al-Quran wa'al wa'alam. Paling baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Selanjutnya, ya bahwasanya ilmu ini banyak sekali manfaatnya ini sayang waktunya terbatas, tapi insya Allah nanti akan dilanjutkan. Ya, bahwasanya keutamaan orang yang menuntut ilmu, di antaranya orang itu apabila telah meninggal dunia yang dibawa di antaranya ada ilmunya. Yang dibawa setelah meninggal dunia di antaranya adalah ilmunya. Tidak ada orang punya harta meninggal dunia akan dibawa hartanya. Allah eh, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda idza matal insanu in qata amalu. kalau anak Adam itu meninggal dunia putus amalnya illa min salasin kecuali tiga perkara sedekah jariyah sedekah yang mengalir au ilmin yuntafa'u bi atau ilmu yang yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu din. Mesti manfaatnya. Mawalatin salihin yad'ulah. Dan anak yang saleh yang mau mendoakannya. Jadi ini keutamaan bagi orang yang sifatnya menuntut il, ilmu. Dan orang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya manusia akan mulia derajatnya jika dia beriman dan menuntut ilmu. Lalu membacakan ayat yaitu dari surat Al-Mujadilah ayat nomor 11. Apa katanya Allah Taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darujah Maka Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan terbukti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bahwa di dunia tidak ada orang paling terhormat. Orang yang bisa menjaga kehormatan diri kecuali orang berilmu. Makanya ilmu itu membawa kepada orangnya tawaduk. Tawaduk merendahkan diri tidak sombong. Apa katanya Allah Ta'ala? Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang tawaduk kepada Allah di antara hambanya ini. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala di antara hambanya ini adalah orang yang berilmu. Ulama. Siapa yang takut mencuri? Ulama. Siapa yang tidak mengurangi timbangan ketika jual beli? Ulama. Nah. Siapa yang tidak berzina? Orang muslim yang punya ilmu yang mengamalkan. Karena apa? Islam mengharamkan kita berzina, mengharamkan kita mencuri. Dengan ilmu ini, ilmu itu imam yang menjaga dirinya, berbeda dengan harta. Kalau kita punya harta yang banyak, kita menjadi pelayan untuk menjaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu, subhanallah, ilmu itu yang menjaga kita. Kita mau keluar, ilmu itu akan menuntun kita. Kita mau masuk masjid, ilmu itu akan menuntun kita. Begitu ayo ikhwah, keutamaan sebagian daripada ilmu dan masih banyak ini insya Allah nanti setelah salat isya kita akan lanjutkan biidnillahi subhanahu wa taala.